wa taala di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Furqan. Pada kesempatan kali ini kita sampai kepada firman-Nya Allah tabaraka wa taala berfirman walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama dan mereka itu adalah orang-orang yang mengucapkan dalam doa mereka wahai Rabb kami palingkanlah dari kami azab neraka jahanam sesungguhnya azab neraka jahanam itu adalah sesuatu yang kekal selamanya atau membinasakan selamanya dan sungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat berdiam dan tempat menetap. Ayat ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah kata beliau eh hum ma'ata'atihim mushfiquna khaifuna wajilun min azabillah. Mereka itu meskipun mereka taat kepada Allah tetapi mereka tetap merasa takut, merasa khawatir terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah. Nah, maka ini adalah sifat ibadah rahman. Apa itu? Sifat ibadah rahman mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala dan disertai dengan rasa takutnya kepada azab Allah. Dan demikianlah seorang mukmin. Dia takut kepada Allah dan kepada azabnya namun dia juga berbuat ketaatan kepada Allah taala. Sedangkan seorang yang fajir atau seorang yang munafik dia merasa aman dari azab Allah merasa bahwa dirinya akan selamat dari azab Allah mengharapkan rahmatnya sementara dia berbuat kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan dan tidak mau taat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka seorang mukmin itu selaras antara perbuatannya dan apa yang ada di dalam hati. Perbuatannya taat kepada Allah, hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala rasa takut dan juga disertai dengan tentunya harapan kepada rahmat Allah. Sementara orang-orang yang fajir atau munafik tidak selaras antara perbuatannya dan apa yang ada di dalam hatinya. Perbuatannya adalah perbuatan yang ingkar kepada Allah, sementara hatinya merasa aman dari azab Allah Taala. Nah. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwasanya seorang mukmin dia berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa taala dan dia beramal dengan amalan yang baik. Sedangkan seorang yang fajir dia berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa taala dan dia durhaka kepada Allah tabaraka wa taala. Nah. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat ibadah rahman adalah orang-orang yang selalu merasa takut kepada azab Allah disertai dengan ketaatan mereka kepada Allah Tabaraka wa taala. Bagaimana mereka tidak takut kepada azab Allah? Allah telah memperingatkan mereka di dalam Al-Qur'an di dalam banyak ayat tentang bahayanya azab Allah. Hati orang beriman yang mana tidak bergetar ketika dia membaca ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Tatkala Allah memperingatkan kita tentang azab-azabnya. Celaka sekali seorang manusia yang hatinya telah menjadi keras sehingga tidak bermanfaat untuknya peringatan-peringatan Allah dan peringatan-peringatan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati apabila hati kita tidak lagi tersentuh bila ada peringatan dari Allah dan peringatan dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita merasa biasa-biasa saja, tidak tergetar sedikit pun ketika ada peringatan-peringatan dari Allah, apalagi ancaman-ancaman azab Allah. Pastilah keimanan kita bermasalah. Ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan hati kita telah menjadi hati batu. Hati batu yang bahkan mungkin lebih keras daripada batu sekalipun. Ya. Batu saja dikatakan oleh Allah Tabaraka wa taala, "Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah." Ya. Di antara batu itu ada yang dia jatuh dari tempat yang tinggi karena dia merasa takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Itu batu tapi ada hati manusia yang keras seperti batu bahkan mengalahkan kerasnya batu. Tidak tersentuh sedikit pun. Tidak tergetar sedikit pun karena merasa takut kepada Allah Azza wa Hati kalau sudah keras maka dia tidak akan bisa diperingatkan. Kalau sudah tidak bisa diperingatkan dengan peringatan-peringatan Allah dan juga peringatan-peringatan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kira-kira peringatan siapa lagi yang akan bisa memperingatkan? Adakah seorang yang mampu setelah dia tidak bisa diperingatkan dengan peringatan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau kita ingin termasuk dari ibadah Rahman, hamba-hamba Allah yang maha penasih, hendaknya kita mempunyai sifat ini. Taat kepada Allah juga disertai dengan rasa takut kita kepada azab Allah Azza wa Jalla. Azab Allah yang dinyatakan di dalam ayat tadi, Inna azabaha kana gharama. Sungguhnya azab neraka jahanam itu adalah azab yang membinasakan secara kekal abadi selamanya. Ya. Makanya mereka meminta isrif anna azab jahannam. Palingkan dari kami, jauhkan dari kami azab neraka jahannam itu. Inna azabaha kana Karena sungguhnya azab neraka jahannam itu adalah azab yang membinasakan selamanya. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Karena sungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat berdiam dan tempat menetap. Allah sudah memperingatkan kita di antaranya di dalam Al-Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, At-Tahrim ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka Allah. Api neraka Allah yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di atasnya ada para malaikat yang keras dan kasar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan mereka memperbuat apa yang diperintahkan itu. Nah, dalam ayat lain dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-15 dan ke-16 Allah menyatakan Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin Katakanlah, wahai Nabi, wahai Rasul, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugi diri-diri mereka dan keluarga-keluarga mereka pada hari kiamat kelak. Dan itulah sesungguhnya kerugian yang nyata. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulalu dhulalun. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Kata Allah dalam ayat-ayat ini, untuk mereka, di atas mereka ada naungan dari api neraka. Di bawah mereka juga ada naungan dari api neraka. Itulah perkara yang Allah pertakutkan dengannya hamba-hambanya. Wahai hambaku, maka bertakwalah kalian kepada Aku. Inilah kerugian yang nyata ketika kita tidak bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah. Adakah kerugian yang lebih merugi setelah ini? Di mana pada akhirnya kita harus terjerembab ke dalam jurang neraka jahanam. Dan tidak seorang pun yang mampu untuk menanggung bagaimana ngerinya azab di dalam neraka kelak. Tidak terbayangkan oleh kita sekarang. Kalau kita menyaksikan penyiksaan manusia saja, sangat mengerikan ya bergidik bulu kuduk kita melihatnya bulu tengkuk kita ya. karena ngerinya penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh manusia sebagian mereka dengan yang lainnya bagaimana dengan siksa Allah tabaraka wa taala kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa pernah membayangkan bagaimana ngerinya azab tersebut sekarang mungkin kita tidak merasakan betapa ruginya kita ketika kita melalaikan, mengabaikan amalan-amalan ketaatan yang menyelamatkan kita dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, ittaqullah walau bishikitamrah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Hindarkan diri kalian dari murka Allah walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Ya. Tapi kita abai, kita lalai, kita lengah. Ya. Dengan berbagai kesibukan-kesibukan kita, kehidupan dunia kita, ya. kita merasa bahkan seolah-olah kita tidak akan berujung kepada kematian. Ya. Tadi pagi sudah kita bahas Bagaimana kerugian itu akan kita rasakan ya kalau kita sudah sampai kepada suatu saat yang kita tidak bisa menghindarinya. Ketika kematian itu telah tiba, ada di hadapan mata kita. Malaikat maut ada di samping kita untuk mencabut nyawa kita. Ketika itu kita menyatakan Rob la'alli a'malu salihan fima tarakt. Baru terasa penyesalan itu. Di hari yang tiada guna penyesalan, tidak ada manfaatnya. Kalau sudah datang kematian, khalas. Ketika orang itu menyatakan ji'un wahai Rabbku, kembalikan aku, pulangkan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima Barangkali aku akan mengamalkan amalan soleh pada apa yang telah aku tinggalkan. Percuma, tidak ada manfaatnya. Ya. Istilahnya sampai nangis darah, kamu tidak akan dikembalikan ke dunia kalau ajal telah datang. Ya. Sekarang mungkin tidak terasa, tapi tunggu saat itu. Ya. Dan saat itu bukan saat yang jauh dari kita. Masing-masing kita tidak tahu kapan ajalnya akan datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa Kalau sudah datang ajal mereka maka tidak akan ditunda sedikit pun dan tidak akan dimajukan sedikit pun. Mereka tidak akan dapat memajukannya sedikit pun dan tidak pula bisa menundanya sedikit pun. hatta idza jaa ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin ya, sampai apabila telah datang kematian itu kepada salah seorang di antara kalian barulah dia menyatakan kalau seandainya engkau tunda ajalku sedikit saja laula akhartani ila ajalin qarib Tunda ajalku sedikit saja. Fa'asaddaq maka aku akan sedekah. Dan aku akan termasuk dari orang-orang yang soleh. Tapi apa manfaatnya di hari yang penyesalan itu tiada guna? Nasi sudah jadi bubur. Tidak mungkin lagi jadi nasi. Terlambat, telat Maka Allah tegaskan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima Dan tidak akan ada satu diri yang Allah tunda ajalnya apabila telah datang. Ya. Dan Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Nah, inilah kerugian yang nyata. Ketika kita Dikatakan oleh Allah, "Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketika mereka merugi diri-diri mereka dan keluarga-keluarga mereka pada hari kiamat kelak, itulah kerugian yang nyata. Maka sebelum terlambat ya, maka marilah kita jaga diri-diri kita dan keluarga-keluarga kita dari api neraka Allah berlomba di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla terutama di dalam momentum hari-hari yang mulia ini 10 awal dari bulan Dzulhijjah yang merupakan seutama-utama hari dunia dan tidak ada hari dunia yang lebih utama daripadanya yang Allah lebih mencintai amalan-amalan saleh di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini melebihi dibanding hari-hari yang lainnya sehingga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Apa saja amalan soleh. Berlomba di dalam kebaikan. Ya. Rebutlah surga Allah. Ya. Dengan amalan-amalan soleh. Persiapkan diri kita untuk banyak melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya. Jadikan dunia kita sebagai urusan kedua. Khususnya pada hari-hari yang seperti ini. Dan jadikan akhirat kita sebagai sesuatu yang paling utama Wallahi waktu-waktu kita yang seperti inilah yang sangat sungguhnya berharga. Ya. Adapun waktu-waktu kita yang kita gunakan di dalam berbagai kehidupan dunia kita sebagai apapun kita dan apapun profesi kita, profesi kita itu akan sia-sia nanti. Akan sia-sia nantinya. Ketika dia tidak berbuah pahala di sisi Allah akan menjadi penyesalan yang tiada guna penyesalan itu. Orang-orang yang berbuat amalan soleh mulia sekalipun di sisi Allah nanti dia merasa merasa rugi, merasa ingin kembali lagi ke dunia dan berbuat amal soleh itu lagi. Orang yang mati syahid kurang apa kemuliaannya? Iya. Orang yang mati syahid itu adalah jaminannya surga Allah. Jaminannya surga. Bahkan di dalam kubur pun dia tidak mendapatkan fitnatul kubur Ujian pertanyaan di dalam kubur karena cukup pedang yang dihunuskan kepadanya sebagai ujian karena kemuliaan mati syahid. Ya. Kemuliaan yang sedemikian besar yang jaminannya adalah surga ketika nanti di hadapan Allah orang yang mati syahid masih minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar dia bisa berjihad di jalan Allah dan mati kembali sebagai syahid. Orang-orang yang masuk yang masuk ke dalam surga kepingin kalau dia dikembalikan lagi ke dunia sehingga dia beramal dengan amalan yang soleh sehingga dia mendapatkan tingkatan surga yang lebih tinggi dari apa yang telah dia dapatkan. Dan kita bisa bayangkan bagaimana penyesalan ahlun nar. Waliyadu billah nasallallahu salama wal afiyah. Bagaimana para penduduk api neraka yang di dijerumuskan ke dalam api neraka, dijerembabkan ke dalam api neraka. Bagaimana penyesalan mereka? Mereka telah menyanyiakan kehidupan mereka dalam hal-hal yang justru membahayakan mereka di dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya, meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal sekian banyak peringatan-peringatan Allah dan peringatan-peringatan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Itu semua akan terasa kalau kita sudah menghadapi kematian Kita masuk ke dalam alam barzah sebelum alam akhirat sekarang mungkin ketika kita masih diberi kehidupan oleh Allah, kesehatan yang kuat, umur yang panjang, waktu yang luang, kita belum merasa kerugian itu. Bahkan kita merasa uh, untuk taat kepada Allah, ya, rajin beragama kepada Allah, mempelajari agamanya sebagai suatu hal yang terkadang terasa uh, tidak menguntungkan untuk kita. Karena memang keuntungannya tidak nyata Beda dengan orang yang berbisnis. Beda dengan orang yang mengurusi kehidupan dunianya dengan muamalah duniawiyah. Dia merasakan dampaknya secara nyata ada di hadapannya sekarang ini. Sehingga dia merasa inilah yang menguntungkan. Sampai-sampai dia lupa bahwa dia akan dipanggil oleh Allah Taala dengan kematian. Padahal kalau dia sedikit mau berpikir, merenungi firman-firman Allah yang mengingatkannya akan kematian, yang mengingatkannya tentang akhirat, yang mengingatkannya tentang ngerinya api neraka, tentang nikmatnya surga, maka sungguhnya waktu-waktu dia taat kepada Allah itu adalah waktu-waktu dia sedang mengumpulkan untungnya untuk dia ambil dan dia penuhi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahi saat-saat seperti ini ya kita berada di dalam masjid Allah, ya, mempelajari agamanya, berzikir, qiraatul Quran, melaksanakan as Itu adalah waktu-waktu yang kita akan lihat bahwa amalan-amalan soleh ini ternyata yang sangat bermanfaat untuk kita mulai kita masuk ke dalam alam barzakh sampai kita ke alam akhirat kelak. Nantinya kita akan menyatakan kenapa saya tidak menghabiskan umur saya, waktu saya untuk saya melakukan amalan-amalan seperti ini. Dan tidak peduli dengan kehidupan dunia yang menipu. Tapi apa gunanya kalau penyesalan itu datangnya secara terlambat? Ya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, maka marilah kita memupuk keimanan kita dengan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, menumbuhkan rasa takut yang besar kepada Allah di saat-saat Allah memberi kita nikmat itu sangat dibutuhkan agar kita tidak melampaui batas. Kalau kita ketika diberi nikmat yang banyak oleh Allah dan tidak memupuknya dengan rasa takut yang besar kepada Allah, sulit bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Ya, karena kenikmatan itu terasa indah sekali, enak sekali, lezat sekali. Sehingga kelezatannya yang sedikit, keenakannya yang sedikit itu membuat kita lalai dari kenikmatan dan kelezatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Ahlul Ilm menyebutkan orang yang diberi kekuatan kesehatan oleh Allah ya, diberi kemampuan oleh Allah, kenikmatan oleh Allah, maka hendaklah dia memperbesar rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Membaca ayat-ayat yang seperti ini penting. Ya. Nah, maka ibadur rahman mereka tidak mau e, terpedaya oleh kehidupan dunia sehingga mereka tetap taat kepada Allah dan minta dijauhkan dari api neraka jahanam. Dan kita lihat akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, perkara-perkara yang terkait dengan neraka jahanam ini sangat menakutkan sekali. Sangat menakutkan. Ya. Neraka jahanam itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda narukum hadhihi mayukidu banu adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam api kalian ini yang biasa dihidupkan oleh anak Adam yang biasa dinyalakan oleh anak Adam adalah salah satu bahagian dari 70 bahagian neraka jahanam. Qalu wallahi in kanat lakafiyah. Mereka menyatakan demi Allah yang satu bahagia itu sungguh sudah cukup. Ya, artinya mengerikan sekali. Qala innaha fadlat 'alaiha bitis'ati bitis'atin wa sittina juz'an. Kata Nabi, ketahuilah api neraka jahanam itu lebih dari api dunia 69 bagian. Ya. Kulluhunna mithlu harriha. Ya. Setiap bahagian-bahagiannya itu sama panasnya seperti api di dunia. Berarti 69 kali lipat lebih panas dari api dunia. Ya. Mengerikan sekali. Sehingga kalau kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam api neraka jahanam ini, adakah manusia yang lebih celaka daripada kita. Tidak ada. Kita manusia yang paling celaka. Ya. Dan orang-orang yang semisal itu. Semoga Allah tabaraka wa taala menghindarkan kita dari api neraka Allah. Neraka jahanam. Ya. Nah, dinyatakan sebagai neraka jahanam karena memang ruangnya, rongganya besar dan dalam. Sehingga dikatakan dengan jahannam. Oleh karena itu neraka jahanam itu di hari kiamat kelak ketika telah dimasukkan penduduknya ke dalamnya dia terus minta minta tambahan hal min mazid wa taqulu hal min mazid adakah tambahan adakah tambahan karena ruangnya yang sedemikian besar. Dipersiapkan bagi orang-orang yang lalai dari Allah tabaraka wa taala. Nah. Walakad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha Walahum a'yunun la yubsiruna biha Walahum adanun la yasma'una biha Ulaika kal an'ami bal hum adhal, ulaika humul ghafilun. Kata Allah dalam ayat 79 179 dari surah surah Al-A'raf ini, sungguh kami telah persiapkan bagi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan manusia dan jin. Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami peringatan-peringatan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, pandangan tetapi tidak mereka gunakan untuk melihat peringatan-peringatan Allah. Walahum adzan la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah. Hatinya tidak dipakai untuk mempelajari agama Allah, memahami agama Allah, menghafal agama Allah. Ya, Demikian pula dengan matanya tidak dipakai untuk melihat apa-apa yang sudah diperingatkan oleh Allah di dalam agamanya. Demikian pula dengan telinganya. Maka akhirnya dia dimasukkan, dijerongkokkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Ya. Ulaika kal an'ami balhum awal. Mereka itu layaknya seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Api neraka jahanam itu karena saking panasnya sampai warnanya itu hitam. Hitam legam. Ya, seperti malam yang gelap gulita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat At-Tirmidzi dan hadisnya Hasan disebutkan dalam riwayat Abi Hurairah itu uqida ala nari alfa sana hatta ihmarrat. Dinyalakan api neraka itu seribu tahun sampai api itu memerah. Summa uqida 'alaiha alfa sanatin hatta ibyaddat. Ya. Kemudian dinyalakan api neraka itu seribu tahun lagi sampai api itu memutih. Awalnya merah karena sangat panasnya. Kemudian dinyalakan lagi seribu tahun sampai dia memutih. Lebih panas daripada yang sebelumnya. Ya. u tidak 'alaiha alfa sanatin hatta iswaddat. Kemudian dinyalakan lagi seribu tahun sampai api itu benar-benar menghitam. Ya. fahia sauda kallailil muzlim. Maka dia hitam legam laksana malam yang gelap gulita. Nah, ini api neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Nah. Adapun dalamnya neraka jahanam itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis dari jalan Khalid bin Umair bahwasanya Atbah bin Ghazwan pernah berkhutbah maka beliau radhiyallahu anhu berkata innahu dzukira lana annal hajar yulqa min syafiri jahannam fayahwi fiha sab'ina aman ma yudrik laha qa'ran wallahi tamla'unnahu afa ajibtum Sungguhnya telah disebutkan kepada kami bahwasanya batu dilemparkan dari tepi jurang neraka jahanam Lantas batu itu jatuh ke dalam jurangnya selama 70 tahun, dia tidak mendapatkan dasarnya. Dan demi Allah, niscaya kalian akan memenuhi rongga neraka jahanam yang sedalam itu. Apa ajibtum? Apakah kalian tidak merasa heran? Nah, suatu saat di dalam Sahih disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya Tiba-tiba mereka mendengarkan suara dentuman keras. Maka Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian suara apakah itu? Para sahabat bertanya Allah dan Rasulnya yang lebih, yang para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Maka kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam itu adalah suara batu yang dilemparkan dari tepi neraka Jahannam setelah 70 ribu tahun baru dia sampai ke dasarnya. itu semua akan dipenuhi oleh manusia-manusia yang ingkar kepada Allah baik dari kalangan kufar ataupun dari kalangan fusat orang-orang fasik yang suka bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-15 dan ke-17 Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang minuman penduduk api neraka. Apa minuman mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khaba kullu jabbarin 'anid min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu wa ya'tihi mautu min kulli makanin." wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalid. Kata Allah di dalam ayat-ayat ini dan telah merugilah setiap orang-orang yang diktator dan pembangkang. Berbuat kezaliman dan kejahatan di tengah-tengah manusia, ingkar kepada Allah tabaraka wa taala. Di belakangnya ada neraka jahanam. Wa yusqa min ma'in sadid. Dia diberi minum dengan air nanah. Diberi minum dengan air nanah. tajarrahu wa la yakadu yusihu. Dia meneguknya. Tetapi dia hampir-hampir tidak bisa menelan Dalam kondisi yang mengerikan seperti itu, wayatihil mautu min kulli makan. Ancaman kematian itu seolah-olah datang kepadanya dari segala dari segala arah ya, dari segala penjuru wa ma huwa bimayyit tapi dia di dalam api neraka itu tidak bisa mati wa min waraihi azabun ghalidh dan di balik itu dia masih dinanti oleh azab yang keras azab yang keras nah. di dalam Ayat yang lainnya Allah berbicara tentang makanan penduduk api neraka dalam surah surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-6 dan ke-7. Kata Allah, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' ya mereka tidak punya makanan kecuali makanan pohon yang berduri La yusminu wa la yuhni min Tidak membuat gemuk, tidak mengenyangkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Nah, tapi mau tidak mau mereka memakan. Di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-43 dan 46, Allah berfirman, "Inna syajarat az-zakkum ta'amul athim kal muhli yaghwi fil butun." Kaghalyil hamim. Kata Allah, sungguhnya ada di neraka itu dengan ada di neraka itu sebuah pohon yang disebut dengan pohon zakum. Ya. Ada sebuah pohon yang disebut dengan pohon zakum. Itu adalah ta'amul asim, makanan orang-orang yang berdosa di dalam api neraka. Kal muhli fil butun. Ya, Makanan itu adalah makanan yang panas yang akan menggelegak di dalam perutnya. Kaghalyil hani Seperti menggelegaknya air yang mendidih. Nah. Ini makanan penduduk api neraka. Ya, dia akan makan dari pohon zakum dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lau anna qitratan min az-zaqqum qutirat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'asyahum fa kaifa biman yakunu ta'amu." Hadis riwayat Tirmizi dan beliau katakan hasan sahih. Nah, masallallahu salama wal afiyah. Nah, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi kami dari api neraka Kata beliau alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abdullah bin Abbas ini, jikalau seandainya satu tetes saja dari pohon zakum itu ya, Kutirat dari dunia diteteskan ke alam dunia ini la afsadat ala ahli dunia ma'ayyashahum ma'ayyashahum ya la afsadat ala ahli dunia ma'ayyashahum niscaya tetesan satu tetes dari pohon zakum itu akan merusak seluruh kehidupan penduduk dunia. Satu tetes. Tahu kan satu tetes? Satu tetes saja diteteskan kepada alam dunia ini akan merusak seluruh kehidupan penduduk dunia. Kemudian kata beliau, "Fakaifa biman yakunu ta'amu?" Bagaimana orang yang pohon zakum itu menjadi makanannya? Apakah setelah peringatan-peringatan yang seperti ini Allahumma ajirna pantas apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan lau ta'lamuna ma 'alimtu labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan Jikalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari api neraka. Kita cukupkan dulu wallahu a'lam bissawab wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.